Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Manzumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang pembahasan yang baru halaman 308 pantun yang ke-77. Qala al-mu'allif wa asamahullah Qad yasbutu syai'u li ghairihi tab'a wa in yakunna wastaqallam tana qad yasbutu syai'un li ghairihi taba' wa in yakunna wastaqalla lam tana artinya apa artinya pembahasan kali ini kaidah yang penting yang perlu antum perhatikan ketika jual beli atau yang semisalnya apa itu terkadang kata beliau sesuatu itu ditetapkan padanya hukum kalau mengikuti yang lainnya. Allahumma sesuatu ini ditetapkan padanya hukum kalau ngikutin yang lainnya. Padahal kalau sesuatu ini sendirian, dia tidak bisa dihukumi. Faham Contohnya, antum jual kambing bunting, kambing hamil. Kalau hewanan bunting biasanya ya. Nah, boleh enggak antum menjual nah barakallahu fiikum kambingnya kemudian kehamilannya juga jual. Kandungan dalam kambing itu jual juga, boleh enggak? Enggak boleh. Bolehnya apa? Bolehnya tabak. Tabak itu maksudnya bagaimana? Maksudnya kambing yang bunting tadi itu, eh, kandungan dalam kambing tersebut, eh, diikutkan kita menjual kambingnya gitu loh. Jual kambing bunting itu tarangnya. Bukan jual kambing sendiri, buntingnya dihitung sendiri. Paham belum maksudnya? Paham? Antum ketika makan jambu, makan durian, makan mangga, paham ya? Di dalamnya kadangkala ada nggak semacam ulat-ulat sedikit, kadangkala ya, ada kan? Nah, Antum kalau makan ulatnya sendirian diambil antum makan ini nggak boleh. Tapi kalau antum posisinya makan durian, makan mangga, makan pisang kok ada ternyata ada ulat yang masuk kemakan juga itu nggak dihukumi. Alun karena tabaan. Faham maksudnya? Faham? Kalau sendirian haram, tapi kalau gabungan nggak haram. Contohnya kurma, antum tahu kurma? Stok lama, kurma stok lama itu biasanya ada kurma yang jenis dimakan semacam ulat Ulatnya dari mana datangnya? Oh, ya ulat kurma itu, dari situ juga. Enggak pernah ada kisah ulat luar masuk ke kurma. Pernah enggak antum mendengar Kurma satu kotak, kemudian tiba-tiba kurmanya ada ulatnya. Ulatnya dari luar atau dari situ? Dari situ. Nah, itu ketika makan kurma kok ternyata ngunyah ulat situ. Paham ya? Enggak masalah karena tabaan. Ngikutin kurmanya. Tapi kalau antum sengaja keluarin ulatnya, satu, dua, tiga, empat, lima. Makan gitu, nggak boleh. Paham belum? Nah, itu nanti masuk dalam kaidah ini. Jadi terkadang sesuatu itu ditetapkan padanya hukum ngikutin yang lainnya, ngikutin sesuatu yang lain gitu loh. Tapi kalau sendirian enggak bisa. Kalau sendirian dia tidak dihukumi. Ini masalah jual beli ya. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allif wa sabahullah qauluhu. Qad huna yuhtamal an takuna litahqiq. Qad di sini dalam ilmu nahwu tentunya antum sudah paham enggak asing lagi. Qad di sini ada ihtimal memungkinkan makna tahqiq Ingat-ingat, karena kot itu kalau masuk fi'il mudhari' makna yang antum selama ini ketahui apa? Ima taklil, ima taksir. Tahqiq gak ada kecuali kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Qad ya'lamullah sungguh ngatikannya. Wah maksudnya? Tapi di sini kata beliau kot di sini kata beliau ada ihtimal ada kemungkinan maknanya tahqiq. Boyoh yuhtamal an takuna litaklil dan ada kemungkinan juga nama maknanya taklil yang sering diartikan sedikit sekali. Seperti seperti itu ya. Qad yajudu al-bakhil. Sedikit sekali orang pelit itu dermawan, tapi ada enggak? Ada. Nah. Wal muradul awal dan yang diinginkan dengan na barakallahu fikum barisan yang pertama, qad yasbutu syai'u li ghairihi taba'. Yakni anna syai'a yasbutu li ghairi taba'an. Bahwasanya sesuatu itu na barakallahu fikum tetap padanya hukum kalau mengikuti yang lainnya namanya Jadi dia diikutkan yang lainnya baru bisa. Kalau dihukum sendiri nggak bisa. Paham belum? Nah, contohnya tadi itu. Sapi bunting, kambing bunting, antum jual. Pak, tak jual sapinya nih ya, Pak ya. Kemudian kandungan yang dalamnya juga tak hargai, nggak bisa. Itu masuknya dalam tabaan ngikutin apa? Ngikutin induknya. Jual induk bunting boleh. Paham belum? Jual sapi bunting nggak ada larangan. Nah, barakallahu fikum jual ini mejanya di silakan aja, tapi enggak usah pakai meja. Nah, jual sapi bunting boleh, jual kambing bunting boleh, tapi kalau jual sapinya, jual kambingnya, buntingnya juga dihitung, boleh nggak? Enggak boleh. Paham belum? Kenapa nggak boleh? Karena ada nau'un minal gharar. Ada semacam jenis penipuan dan juga sejenis apa barakallahu film perkara yang majhul nggak diketahui. Ya kalau ternyata anaknya eh, hidup ketika lahir. Kalau nggak hidup rugi nggak? Rugi. Ya kalau ternyata anaknya ada, kalau ternyata nambah kalau fikum nggak ada, rugi juga. Jadi ada gharim, ada ghanim di situ. Dilarang ya. Naam. Telur sini barakallahu fikum kata beliau, "Lakin syartin an tatahaqqaq at-tab'iyyah, fa idza tahaqqaqat at-tab'iyyah tahaqqaqa al-ittiba'." Masyaallah. Akan tapi dengan syarat Nah, barakallahu fikum benar-benar terwujudkan tabi'iyah yaitu enam sesuatu yang apa? Nah barakallahu fikum diikutkan atau diikuti tersebut. Kalau sesuatu yang diikuti benar-benar ada, maka pengikutan tersebut baru terwujudkan juga. Paham belum? Jadi kalau terwujudkan ada yang diikuti, paham? Yakin itu yang diikuti dalam perkara yang jelas, maka apa? Nah, yang mengikutinya Nah, itu juga apa? Atau pengikutan tersebut juga dihukumi jelas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau jual sapi bunting itu sapinya ada. Paham ya? Sapinya ada, nggak mungkin jual buntingnya saja sapinya nggak ada misalkan. Kan enggak mungkin kan? Nah, nah berarti apa? Berarti di situ jelas sekali. Barulah di situ dihukumi dia ngikutin apa? Ngikutin induknya. Maksudnya jual belinya boleh kalau transaksinya apa yang ngatur jual itu induknya, induk yang hamil, induk yang bunting itu boleh. Tapi kalau dipisahkan induknya sendiri kemudian eh, kandungan yang ada di perut induk tersebut antum hargai sendiri itu nggak boleh. Faham maksudnya? Alasannya apa kenapa, kenapa alasannya ini? Alhamdulillah. Karena khawatirnya ada apa? Ayo ada gharar penipuan atau sesuatu yang majhul. Nah, kita lihat. Wa qalu halun min fa'il yasbut. Itu ta'ana kalau fikum utama tabak di situ fi mahli nasbin hal fa'il yasbut. Ya, yasbut ditetapkan sesuatu itu ditetapkan padanya, nah, sesuatu tersebut ditetapkan padanya, nah kalau bersama yang lainnya dalam keadaan mengikuti. Dalam keadaan mengikutinya sesuatu tersebut kalau ngikutin yang lainnya, nah barakallahu fikum barulah yang dihukum itu yang diikuti tersebut. Ada yang mengikuti enggak dihitung sendiri gitu loh. paham maksudnya ya? Naam. Wa sakkanaha dan mensukunnya situ ya sebut seharusnya kan nah, eh, atau tabak di sukun seharusnya kan taba'a Nah, seharusnya kan apa? Barakallahu fikum mansub sebagai apa? Hal, tapi di sukun itu, tabak gitu. Nah, barakallahu fikum ma'anaha mansubah padahal dia mansub. Nah, karena kedudukannya apa tadi? Menepati tempatnya apa? Hal. Nah, bukan mabni ya, bukan mabni tapi dia itu hal. Tabaan itu aslinya, tabaan gitu ya karena dalam rangka kofiah itu pantun atau puisi Nah, barakallahu fikum malah berubah jadi sukun, seharusnya kan fathah. Nah, kita lihat lihat ajlil qafiyah karena dalam rangka untuk mencocokkan enam akhir pantun. Wa kadzalika wafif nah wa kadzalika wafqan lil Rabi'ah. Seperti itu pula karena mencocoki bahasa Rabi'ah alladzina yaqifuna 'alal mansub bisukun yang mereka ketika berhenti atau wakaf nah, sesuatu yang mansub dengan sukun. Jadi kalau lughah Rabi'ah itu kalau mansub bacanya nanti dengan sukun. Paham ya? Seharusnya taba'a jadi taba' gitu loh. Kan taba'an kalau berhenti kan taba'a, ya enggak? Tapi karena duga Rabi'ah tabak itu seperti itu. Kata beliau bahadir kaidah nampaklah kalau fiqum dan kaidah ini wahya anna syai'a qad yathbut tab'an ghairihi bahwasanya sesuatu terkadang dia diletakkan padanya hukum kalau mengikuti yang lainnya ma'annahu law istaqalla bersamaan bahwasanya dia kalau sendirian ingat-ingat sendirian lakana haraman haram kalau sendirian. Belum Contoh yang paling mudah untuk pahami tadi itu. Antum kalau jual kandungan kambing yang bunting, sendirian disendirikan kandungannya tak jual, haram nggak? Haram. Tapi kalau ngikutin induknya nggak masalah. Nah, kita lihat situ. Qad nassa 'alaiha al-fuqaha rahimahullah sungguh ahlu fikih mereka telah menetapkannya. Faqalu mereka mengatakan ini kaidah yang perlu antum hafal yang ini ringkas, padat, pendek. Yasbut taba'an ma yasbut istiqlalan ini. Dah kaidahnya ini aja kesimpulannya. but taba'an ma la yathbut istiqlalan. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum ditetapkan padanya hukum kalau mengikuti dalam keadaan dia tidak tetapkan hukum kalau sendirian. Belum. Hukum itu ada padanya kalau mengikuti tabaan. Nah, dan tidak ada padanya kalau sendirian itu. Belum. Jadi kalau sendirian enggak ditetapkan padanya hukum. Haram maksudnya nggak boleh dijual, nggak boleh di, di apa ditawarkan. Tapi kalau dia nah kalau fikum ngikutin induknya, ngikutin yang lainnya barulah dihukumi apa? Bisa. Wal qaidah amsalatun katsira minha dan untuk kaidah ini banyak sekali contohnya. Kaidah mengenai apa tadi? Nah kalau fikum e, sesuatu tersebut ditetapkan pada hukum kalau ngikutin yang lainnya dan tidak ditetapkan hukum kalau sendirian. Itu contohnya banyak sekali. Di antaranya al-laban. Apa laban? Susu. Bainu fid haram. Menjual air susu yang masih berada di kantong susu. Tahu kantong susu antum? Handalah. Apa nama namanya? Enggak tahu kantong susu? Plastik itu atau apa? Kan kantong susu juga plastik, juga bisa kresek juga bisa. Antum naruh susu di plastik bisa enggak? Bisa enggak? Naruh air susu di plastik. Itu kantong susu itu maksudnya. Apa maksudnya ini? Eh? Faham nggak antum maksudnya Isa ini? Faham nggak Abdullah? Eh? Harus paham ini jangan sampai keliru ini. bay'uhu fi haram. Itu menjual susu yang masih berada di kantongnya itu haram. Mari kantong susu itu paham nggak antum, Ihsan? eh, taruhlah selang kambing. Paham ya? Kambing etawa lah. Diambil air susunya atau tidak? eh, antum menjual air susu yang ada di kantong Nah, kantong apa? Kantong susu kambing tersebut. Kalau kita katakan untuk eh, barakallahu fikum bahasa bebasnya apa, Bang? Istilahnya apa, Bang? Kantong susu paham kan? Ya kantong susu itu aja ya karena kalau kita pakai bahasa yang lain vulgar terlalu vulgar. Nah, jadi kantong susu itu paham maksudnya kan? Paham maksudnya ya? Ayo, jadi menjual kambing, eh, nah menjual apa susu yang masih berada di kantong kambing tadi itu, etawa. Eh, tak jual ini susu yang masih ada di kantong jual semuanya. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dikarenakan nggak diketahui kadarnya berapa, berapa liter. Ternyata setelah diperas cuma berapa? Cuma setengah liter. Kan rugi gitu loh. Tapi kalau atau menjual kambing etawa yang sudah bersusu, ya, sudah ada air susunya, boleh. Tapi kalau sendiri kan etawanya sendiri Pak, air susunya tak itu sendiri nggak boleh. Oh, belum. Kecuali apa kecuali? Kecuali apa caranya? Kecuali diperah dulu, diperas dulu air susunya, disendirikan ternyata 2 liter. Setelah itu kambing hitamnya dijual, Pak ini tak jual kambingnya. Air susunya ini juga tak jual. Itu nggak masalah karena sudah diperah, diketahui berapa liternya. Tapi kalau masih posisi berada di kantong susu, paham ya? Nah, kemudian untuk jual kambingnya harganya satu juta setengah, Pak. Air susunya dalamnya itu 500 ribu katanya. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Sama belum? Tujuan syariat melindungi seperti itu agar tidak terjadi yang namanya penipuan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena penipuan, perampokan, kejahatan terjadi bukan karena apa, Bang? Niat dari pelakunya tapi karena ada kesempatan kan itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, lil jahalah. Kenapa diharamkan menjual air susu yang masih berada di kantong susu tersebut? Karena lil jahalah, karena enggak enggak diketahui kadarnya berapa liter wali li adami tamakkun atam min istifaihi dan juga tidak memungkinkan untuk apa? Untuk menyempurnakan mengambil secara sempurna. Paham belum? Nah, enggak mungkin kan karena nggak tahu berapa kadarnya gitu nah. Kemudian berikutnya salahnya yahillu bai'uhu, maka nggak dihalalkan menjualnya. Lakin akan tetapi lau ba'syatan labunan kalau seandainya menjual kambing yang nah barakallahu fikum, nah Tapi kalau dia menjual kambing, yang kambingnya itu sudah bersusu, ada air susu di dalamnya. Na'am barakallahu fikum. Yakni fiha laban, maksudnya kambing tersebut sudah siap untuk diperah air susunya, fa innahu yajuz boleh. Wa yakunu sihhatul akad 'ala laban taba'an. Maka di sini dibenarkan transaksi akad tersebut karena apa? Karena susunya hanya mengikuti induknya. Paham belum? Mengikuti kambingnya, bukan kambingnya dihargai sendiri, air susunya dihargai sendiri enggak boleh seperti itu. Karena khawatir apa tadi? Ada unsur gharar penipuan atau jahalah sesuatu yang tidak ketahui. Nah, Mau insyaallah ini ya. Nah, Allah fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ayo na'am. Kita lihat lagi. Jadi boleh ya kalau tabaan ya, kalau ngikutin yang lainnya. Rajulun ba'asyatan fi halabanun sekarang. Ada orang menjual kambing Eh? Nah barakallahu fikum kambingnya di dalamnya sudah ada air susunya, maksudnya sudah siap diperah juga. Bi'ina'in kabir, mamnu'un labanan menjual kambing yang sudah ada. Nah barakallahu fikum air susunya di dalam kambing tersebut dengan apa? Dengan air susu juga. Tapi air susunya sudah diletakkan di bejana yang besar, penuh dengan air susu. Boleh enggak seperti itu? Fahal yajuzu bai'ul laban bil laban mutafadilan? Apakah diperbolehkan? Nah barakallahu fikum menjual air susu dengan air susu yang lebih air susu yang berada di kantong susu sedikit. Paham ya? Boleh enggak jual beli dengan susu yang dari perah tadi yang lebih banyak itu loh? Paham belum? Nah, yang air susu yang di perah lebih banyak daripada air susu yang ada di di apa di kantong susu kambing tadi itu. Nah, boleh atau tidak? Kata beliau naqul la yajuz, enggak boleh. Walakin huna yajuzu ma'anna laban fi ad-dar' aqal min al-laban alladhi fi hadzal ina' al-kabir. Akan tapi di sini namanya juzu diperbolehkan ma'a bersamaan annal laban fi eh, bersamaan bahwasanya susu air susu yang ada di kantong susu tersebut aqal minal laban lebih sedikit daripada air susu alladhi fi hadzal ina' al-kabir yang ada di bejana yang besar tersebut. Li'anna laban sara tabaan karena di sini nah barakallahu fikum air susunya yang ada di kambing tersebut tabaan. Caranya enggak seperti caranya dikeluarin semuanya baru bisa nanti cek dulu sama atau tidak. Paham ya? Karena kan air susu nggak ada ribanya. Paham belum? Yang ada kan nggak diperbolehkan seperti emas, perak, gandum, ya kan? Nabur, syair, kurma, kemudian oh, garam itu kan nggak boleh. Tapi air susu nggak ada kan? Emas yang menata riba nggak ada, cuman di dikelirkan terlebih dahulu, diperas semuanya, ketahuan gitu loh, sehingga enak cara transaksinya. Wa min dzalika tab'iyatul insani abawayhi fid din. Dan termasuk dalam kaidah itu juga mengikutkan seorang kepada bapaknya, kedua orang tuanya dalam masalah agama. Ini anak kecilnya agamanya apa ya? Lah bapaknya bagaimana? Muslim, ibunya muslimah, berarti dia muslim juga. Padahal anak kecil sudah syahadat belum? Anak ketika lahir lahir oe oe langsung langsung asyhadu alla ilaha illallah atau diam aja dia. Nah, agamanya apa dia agamanya? Ikutin orang tuanya Islam, betul. Gitu itu boleh, namanya namanya tabaan karena dipastikan yakin orang tuanya kan muslim itu loh. Sehingga anaknya ini otomatis apa? Ya kembali kepada, kepada orang tuanya walaupun nanti kemudian nanti kita nggak tahu. Cuman kan hukum asalnya kembali kemana? Orang tuanya induknya kita lihat. Fa inal walada yasbut islamuhu taba'an li walidayh. Maka nah, sungguhnya seorang anak tetap padanya keislamannya, ya, telah tetap keislamannya karena mengikuti kedua orang tuanya. Wa in lam yantiq bil Islam walaupun dia belum mengucapkan dengan Islam, walaupun dia belum syahadah, Ngam qala Nabi SAW fa'abawahu yuhawidanih au yunasfiranih au Maka kedua orang tuanya itulah yang akan menjadikan anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azdan wa hafizakumullah jami'an. Jadi permasalahan ini bukan permasalahan yang ringan ya harus kita pahami baik-baik. Jadi kalau jual beli transaksi upayakan benar-benar apa? Jujur, benar-benar apa? tahu kaedah-kaedahnya sehingga apa? Sehingga nanti di dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, tidak ada penipuan, tidak ada ribawinya. enam kalau menjual buah-buahan, ya upayakan sudah siap untuk dipetik, siap untuk di Naam barakallahu fikum, enam dipanen itu ya. Jangan menjual buah yang masih kecil-kecil kemudian dihargai akhirnya apa? Ada yang dirugikan nanti. Kita lihat lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa mathala an-nadhim biqaulih. Kemudian an-nadhim itu Syekh Muhammad Shalih memberikan contoh dengan ucapan beliau. Kahamilin in bi'a hamluha imtana'. Kahamilin in bi'a hamluha imtana'. Walau tuba'u hamilan lam imtana, Seperti induk yang hamil jika dijual kehamilannya dilarang. Walau tuba'u dan kalau seandainya dijual hamilan dalam keadaan induk itu hamil, induk hamil jual gitu, lam yang tanek enggak dilarang. Paham belum? Nah, paham ini? Induk yang hamil kalau dijual kehamilannya tak dilarang. Tapi kalau antum menjual induk hamil gitu, boleh atau enggak? Boleh. Karena yang antum jual induknya, perkara dihamil nanti lahirnya anaknya double atau anaknya dua atau anaknya anaknya apa nambah kalau fiikum eh, kembar misalkan, enggak jadi masalah. Paham ya? Untung ruginya kembali yang pembelian itu. Tapi kalau dihargai berbahaya. Karena belum tahu kepastiannya ketika dilahirkan hidup atau mati, jantan atau betina nggak tahu. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih qauluhu amil sawa'un kana hamla amatin au ba'irin au syatin au baqaratin au dzalik. Baik. Nah, kalau fikum yang hamil tersebut adalah budak wanita atau onta, atau kambing, atau sapi, lembu, atau yang selain itu. Belum. Jadi kalau jual langsung diglobalkan menjual sapi bunting, menjual kambing bunting. Tapi kalau atau menjual langsung sendiri kan kambingnya antum hargai, kemudian kehamilannya, kebuntingannya antum hargai juga nggak diperbolehkan. Karena kita nggak tahu ketika keluar nanti ada wujudnya atau tidak, kemudian kalaupun ada jantan atau betina, kemudian kalaupun jantan atau betina hidup atau mati kan nggak tahu juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu dikelirkan terlebih dahulu. Ini mau dijual enggak Pak sapinya, Pak? Dijual. Kan masih bunting, Pak. Ya pokoknya jual akan jual harga sapi bunting udah kita gitu Bukan sapinya sendiri, buntingnya jual sendiri enggak? Itu enggak boleh. Seperti itu ya, penting ya. Nah, Kita lihat sini. Falau annahu ba'a al-haml wahdah, lakana hadha haram. Kalau seandainya dia menjual kandungannya saja, kehamilannya dia jual, itu enggak boleh haram kata beliau. Wal bai' batilan jual belinya batil anna fihi ghararan ya kan? Karena di dalamnya ada unsur apa? Gharar, penipuan. Nah, barakallahu fikum ada unsur penipuan atau sesuatu yang naam ada penipuan di dalamnya. Kenapa? Karena enggak pasti dan belum jelas itu loh. Eh? Nah, bayi yang dikandung oleh induk tersebut itu nanti ketika lahir itu hidup atau mati kan belum jelas. Jantan atau betina kan belum jelas juga. Laki-laki atau perempuan kan juga belum jelas juga. Kalau budak perempuan kan boleh diperjualbelikan. Nah, kalau memperjualbelikan budak perempuan, dilihat dulu. Paham ya? Kalau dia menjual posisi budak perempuan itu dalam keadaan hamil, ya udah yang itu budak itu yang dihitung. Bukan budaknya sendiri, kehamilan sendiri. Mahfuz salah antara? hewan enam. Berikutnya. Lakin lau ba'al um wa fiha hadzal haml. Tapi kalau seandainya dia menjual ibu tadi itu, eh, dalam keadaan ibu tersebut adalah hamil, ada kehamilannya di situ, saral lebih sahihan. Ini diperbolehkan. Menjual budak yang hamil boleh. Tapi yang dilarang itu apa? Menyendirikan ibunya dihargai sendiri, eh, kandungan yang dia kandung oleh ibu tadi dihargai sendiri itu dilarang. Contoh yang lain ada nggak? Contoh yang lain? Semua sawah ini tak jual semuanya, Se semua pohon-pohonnya tak jual semuanya. Sawah ini. Namanya kata dia itu dihitung sama dia. Udah tak beli berapa? 50 juta katanya. Nah, dibeli 50 juta. Kecuali kayu sono katanya. Nah, kalau kalau gitu lain lagi. Dia mengecualikan, tapi kalau awal mulanya cuma semua yang ada di kebun ini tak jual semuanya, kayu-kayunya tak ikutkan tanahnya, tanah plus kayunya sekian. 50 juta berani enggak? Berani. Dah, mau digali mau dibayar 50 juta kecuali kayu sono katanya. Namanya. Nah, itu baru dikecualikan seharusnya. Berarti semuanya 50 juta itu tanpa kayu sono. Karena kayu sono ini kalau dijual laku 80 juta. Ngam ya? Satu kayu, Bang, besarnya lumayan. Antum gini nggak muat, Bang. Tinggi, lurus, ngam ya? Itu lakunya 80 juta. Tetangga anak belum lama itu jual. Ngam ya? Kayu sono harganya itu di atas 60 juta satu kayu. Yang nanam juga nggak tahu siapa, tapi turun temurun dari bah bahnya gitu. Ngam ya? enam kalau nggak percaya ya, tanya langsung yang bersangkutan. enam mahal kayu sono itu. Nah, ini contoh saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia menjual jelas itu, ana jual tanah ini plus kayunya udah selesai. Perkara nanti yang beli kok untung karena dapat kayu di dalamnya itu, ya urusan lagi. Kecuali kalau dia ngomong tak jual tanah ini tanpa kayunya. Berarti apa? Berarti selesai. Tanahnya tok, kayunya itu milik penjualnya. Allahumma insyaallah. Ayo na barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau barakallahu fikum hafizakumullah. Sara al-bai' sahihan anna al-haml sarat tab'an. Laki law ba'al umma fiha wa hadzal haml. Tapi kalau menjual induknya dalam keadaan induk itu hamil, maka jual belinya sahih dikarenakan kehamilan tersebut mengikuti induknya. Naam. Kata beliau apa tadi? Nam tab'an lah karena mengikuti induknya ai juz'an min ajza'iha karena kehamilan tersebut bagian daripada bagian-bagian induk tersebut. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau setelah lahir baru dijual dihargai sendiri bisa enggak, Esan? Sapi ini tak jual, Pak. Nah, barakallahu fikum tak jual sapi yang bunting ini tak jual katanya. Berapa? 10 juta. Nah, setelah itu ternyata setelah ngomong kayak gitu, eh, tiba-tiba melahirkan sapinya. Melahirkan kecuali anak ini gitu. kecuali anaknya ini nggak bisa karena posisi transaksi apa sapi hamil walaupun telah dibeli dibayar ternyata kok melahirkan sapinya dan anaknya dua nggak ada campur nggak ada apa campur tangan lagi sudah milik pembeli sudah amnum ya na kalau fikum jadi kalau dia misalkan merasa wah kok rugi ya tapi kalau nggak tak jual ya anak untung sapinya masih utuh dapat dua pedet Pedet itu anak sapi. Amin ya? barakallahu fikum. Ternyata apa telah dijual, enggak ya, nyalakan yang beli gitu loh. Kalau dia sahabat sebentar kan lahir anaknya dua. Nah, jantan dua-duanya kan lumayan. Nah, barakallahu fikum. Tapi ternyata dijual dalam keadaan induknya hamil. Ya udah itu yang dihukumi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lihat lagi. Walihada lauqal oleh karena ini kalau seandainya dia mengatakan bi'tuka hadisah wa hamlaha lam yasihil bai'. Aku menjual kepadamu kambing ini dan juga kandungannya. Ini enggak sah jual belinya. anahu afradahum an ummi. Dikarenakan dia menyendirikan kandungan tersebut dari ibunya. Haitsu atafahu 'alaiha. Dengan barakallahu fikum dari sisi apa? Dari sisi dia mengikutkan padanya. Aku jual Nah barakallahu fium kambing ini dan kandungan yang ada di dalam kambing itu kan launya wataf itu. Nah, wal atfu tadi al mughayyar. Sedangkan yang namanya huruf ataf itu menuntut untuk apa? Berbedanya antara ma'tuf dan juga ma'tuf alaih. Paham ya? Seringnya seperti itu. Kalau yang namanya nam barakallahu fikum, nam sesuatu yang e, diatafkan itu biasanya beda dengan yang diatafi. Belum, sesuatu yang diikutkan biasanya beda dengan yang mengikuti. Nah, barakallahu fikum Nah, Berbeda dengan yang mengikuti karena apa? Karena kalau sama itu nggak boleh diatofkan, diringkas. Ja'a Zaidan enggak perlu ja'a Zaidun wa Zaidun karena sama orangnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ja'a Zaidun enggak perlu ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun karena orangnya sama. Tapi kalau atas seringnya beda orangnya. Ja'a Muhammadun wa Amrun, mukhayyarah. Paham Aku jual kambing ini dan juga anak yang di dalamnya. Berarti beda atau enggak? Beda itu loh, kambingnya dihargai, anak di dalamnya juga dihargai. Faham maksudnya ini? Ayo na'am. Dan lihat lagi, ay anal ma'tufa ghairul ma'tufi alaih wal mukhayyarah takunu bil ain. Nah, barakallahu fiikum. Bahwasannya bahwasannya yang namanya ma'tuf, nah sesuatu yang mengikuti yang diikutkan itu bukan bukan apa? Bukan sesuatu yang diikuti, yang diikutkan dengan yang diikuti harus beda. Kalau sama diringkas dalam dalam, dalam bahasa Arab. Zaidan berapa orang? Dua Zaid. Itu enggak dalam bahasa Arab enggak boleh jaa Zaidun wa Zaidun enggak boleh. Karena karena enggak ringkas. Jaa Zaidani. Cukup jaa Zaidani dua orang. Paham? Ayo nah, kita lihat sini. Dikarenakan sesuatu yang diikuti dan yang diikutkan itu berbeda. Takunu bil anam barakallahu fikum wal mughayyarah takunu bil ain. Sedangkan perbedaan itu terjadi pada suatu benda atau zat. Kaqaulika jaa Zaidun wa Amrun. Seperti ucapanmu telah datang Zaid dan Amr. Amr dan Zaid sama atau beda, Abdurrahman? Beda. Zaid bukan Amr, Amr bukan Zaid. Wa takunu bis sifah, terkadang dengan sifat. Kaqauli ta'ala subhisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Antum lihat situ. Nah barakallahu fikum walladhi akhrajal mar'a. Itu semuanya Allah Subhanahu taala yang mengerjakannya tapi sifatnya beda-beda. Paham Nah barakallahu fikum. Sabhisma. Sucikanlah nah, dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Tinggi. Ya kan? Yang telah menciptakan kemudian nah barakallahu fikum membentuknya. Walladhi qaddara fa Zat yang telah apa? menetapkan kadar-kadarnya dan ya, zat yang telah memberikan petunjuk. Waladhi akhrajal mar'a, zat yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Itu sama enggak zatnya? Sama enggak? Sama Allah Subhanahu wa taala tapi sifatnya beda-beda. belum? Padahal pakai wa ataf itu. sama maksudnya ya? Naam, sifat berarti ya. Qalu hamilan hala halun min naibil fa'il al mustatir. Hamilan ini sebagai hal untuk apa naibul fa'il yang mustatir fi walau tuba' kalau seandainya barang tersebut dijual dalam keadaan hamil. Ngerti kan gitu kan? Yakni tuba hala kauniha hamilan lam yamtani. Akan tapi kalau dijual induk tadi itu dalam keadaan hamil tidak ada larangan. Walasihul makna dan tidak dibenarkan maknanya lau. na barakallahu fikum lau ja'alta hamilan naibul fa'il dan tidak tidak dibenarkan maknanya kalau kamu menjadikan hamil itu adalah apa? Alat sebagai naibul fa'il. Kenapa? Barakallahu fikum kenapa enggak dibenarkan? Karena di situ dia mansub sebagai hal. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, kalau seandainya induk tersebut dijual dalam keadaan apa? Hamil, maka enggak dilarang. Karena dihitung ikuti apa induknya. Dihitung mengikuti apa? Induknya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, kita lihat di sini. Wa mislu dzalik samrun nakhl. Contoh yang lain adalah buah kurma. Nah, contoh lain apa ya, saya? Buah kurma, perhatikan buah kurma. Fa bai'u samrun nakhl, maka menjual buah kurma wahdah sendirian la juz enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Sampai kapan enggak bolehnya? Hatta yabduwa salahuhu. Sampai benar-benar nampak kurma tersebut apa? Nam nampak layak untuk dipanennya. Paham belum? Kenapa enggak boleh? Karena terkadang kurma itu masih mengalami keguguran gugur, berjatuhan, paham ya? busuk. Sehingga nanti khawatirnya ada apa? Penipuan. Contoh yang lain, antum karena pedagang pas, eh, pisang, nah, nah kalau film judakan pisang gitu ya. Akhirnya kan rebutan persaingan bisnis antum datang ke mana? Ke tempat kebun pisang. Tak borong semua ini, Pak. Pisang ini, pisang apa? Pisang kepo, borong semuanya. Lah kan belum matang, Mas. Enggak masalah, tak borong berapa pun siap. Ini 10 pohon berapa? 10 pohon ini tak hargai satu pohon 100 ribu aja. Udah tak bayar sepuluh pohon satu juta lima ratus sudah. Nekat dia. Karena persaingan bisnisnya, khawatir kedahuluan orang lain. Padahal posisi pisangnya apa? Baru-baru tumbuh. Eh? Baru nampak pisangnya itu ya sudah diborong sama dia. Ini jual beli yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Pertama, karena nanti kalau rugi bagaimana? Marah-marah nggak biasanya orang ini? Marah-marah nggak biasanya? Jelas marah-marah dia. Wah, tadi kalau nggak tak beli duluan Enggak kayak gini ya itu, paham ya? Nanti orangnya yang punya pohon untung enggak? Untung gitu loh. Paham ya? Jadi ditunggu dulu sampai benar-benar clear, siap untuk dipanen, siap untuk dipotong, siap untuk tebas, baru apa? Dia bayar. Caranya gitu, jangan sampai antum gara-gara persaingan bisnis akhirnya membeli apa buah yang belum siap untuk dipetik. Nanti kalau rugi, ya kembali ke masing-masing kan itu. Tunggu dulu. Nah, ini juga sama. Menjual kurma Nah, enggak diperbolehkan sampai apa? Nampak kelayakan dipanen. Seperti apa? Kan, kan yahmar, seperti memerah, au yasfar atau menguning. Amlum, rutab itu bila, boleh silakan. Wa bi'un nakhl wa alaihi samar. Adapun menjual pohon kurma, beda lagi kasusnya menjual pohon kurma. Adapun menjual pohon kurma, di atasnya ada kurmanya, walau qabla budu salahi walaupun belum nampak layak untuk dipanen, jaizun boleh. Paham tak jual pisangnya ini. Kalau pisang beda lagi dengan pohon pisang. Pahami perbedaannya. Kalau jual pohon pisang, pisangnya masih muda, boleh nggak? Jual pohon pisang, pisangnya masih muda, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau jual pisang yang masih muda, paham ya pisangnya ya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan ada penipuan. Yang dia inginkan hanya dakwanya. Paham belum? Berbeda kalau keadaannya dan korinah. Nah, barakallahu fikum, berbeda kalau apa? kalau dengan Korina, Apa Korina? Seperti orang-orang yang jual lotek atau lotes atau rujak atau misalnya, Biasanya kalau membeli mangga, mangga yang belum tua, ya enggak? Nah, itu enggak masalah. Kan sama-sama ridho dan mengetahui di situ. Belum. Wa illa pada asalnya kalau tebasan yang dia inginkan adalah mangga yang tua, dibeli ketika usia muda, jangan. Karena ada unsur penipuan. Ada unsur apa? Penipuan dikhawatirkan seperti itu. nah Na'am barakallahu fikum. Kemudian kita lihat lagi, wa bai'un nakhl wa 'alaihi samar walau qabla budi shalah jaizun. Amal awal ada yang pertama. Perhatikan yang pertama ini. Fali'anna Nabi SAW naha an bai'i simar hatta yabdu salahuha. Dikarenakan Rasulullah SAW larang menjual buah-buahan sampai benar-benar nampak kelayakan untuk dipanen. Wa huwa bi an tahmar au tasfar, yaitu dengan cara apa? Dengan cara untuk menilai menghukumi bahwasanya dia layak dipanen pertama memerah, kedua menguning. Yang memerah apa contohnya? Eh? Banyak itu apa banyak? Contohnya apa yang kira-kira siap dipanen memerah itu contohnya? Apa contohnya? Buah dikatakan siap dipanen kalau sudah memerah itu apa contohnya buah yang kalau matang merah? Apa? Tapi ada yang warna hijau juga. Ya kalau tapi merah ya, kalau tapi, tapi merah mungkin tapi merah. Ada lagi nggak buah yang kalau kalau matang warnanya merah luarnya? Antum? Antum Abdullah. Eh? Strawberry. <laughs> Itu juga memerah juga luarnya ya, Tolong. Eh, ada lagi nggak aturan Buah yang kalau sudah siap dipanen kulitnya memerah itu. Satu ada? Ketemu belum? Buat? mat? Buah Naga? Buat Naga? Buat Naga itu juga merah luarnya ya. Emang kalau itu memang merah luarnya merah. Kalau sebelum matang mungkin gak terlalu merah juga. Kalau dalamnya jelas merah ya. Ada lagi nggak? Apa? mat? Rambutan? Rambutan? Rambutan kulitnya merah tapi benar juga. Kalau awal-awal itu masih hijau ya, lama-lama merah. Paham ya? Enggak masalah. Ada lagi enggak? Alhamdulillah. Satu lagi. Apa melon? Apa? Melinjo? <laughs> Melinjo itu itu yang dinilai kalau melinjo itu kan bukan anunya ya, tapi kalau yang diinginkan adalah kulit melinjonya mungkin. Pahamnya kulit melinjonya. Ini sekedar apa? Pendekatan saja. Bisa jadi terkadang luarnya itu enggak merah tapi dalamnya yang merah. Belum, luarnya mungkin hijau ada, tapi dalamnya yang sudah siap untuk dihidangkan atau siap untuk dimakan ada juga seperti itu. Nah, dan tidak mengharuskan ketika dia matang di pohon enggak harus. Intinya siap layak untuk dipanen walaupun dengan cara apa? Dengan cara nanti ketika mematangkan itu dengan cara disembunyikan dulu, disimpan dulu enggak masalah, yang penting sudah layak untuk dipanen. Paham ya seperti itu. Nah, kalau yang menguning banyak sekali kan yang menguning, apa contohnya yang menguning? Apa? Pisang juga bisa juga. Nah, banyak sekali. Kata beliau kalau fikum di sini sebutkan wa ammasan yang ada yang kedua li fali anna nabiy sallallahu kal ada pun yang kedua dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan man ba'an nakhlan ba'da an tu'abbar na'am fathamratuha rotuha lil bai' illa an yashtarita al mubta' artinya apa yang kedua ini Dikarenakan Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang menjual pohon kurma setelah dikawinkan. Paham ya? Nah, karena biasanya kalau antum nanam pohon kurma kok dapat yang jantan. Paham ya? Nah, itu biasanya tidak bisa untuk berbuah. Paham ya? Harus di nah, digabungkan dengan apa? Yang betina. Paham ya? Betina itu ada pohon kurma yang sifatnya itu dan kalau sendirian dia nggak bisa berbuah dia ya. harus ada namanya penyerbukan istilahnya ya kalau buah itu ya penyerbukan. Jadi antara nah barakallahu pohon kurma betina dengan ya, pohon kurma jantan ini nanti penyerbukannya sekarang zaman sekarang dengan alat canggih banyak. Paham ya? Mungkin dengan cara nah barakallahu fiikum mesin yang ada tiupannya sehingga nanti e, bertukaran bunga-bunganya dan misalnya yang jelas Nah itu namanya apa? Nama dikawinkan seperti itu maksudnya. Paham ya? Nah di sudah mengalami penyerbukan. Nah, maka apa kata beliau? Maka buahnya itu milik semilik pedagangnya atau penjualnya. Kecuali kalau nah barakallahu fikum disyaratkan kecuali kalau yang dijual itu ada syaratnya. Paham ya? Nah, famafhumu maka yang dipahami anna samrah bahwasanya buah itu qabla an tu'abbar taqul mustari. Sebelum terjadi pembuahan atau nah sebelum terjadi penyerbukan maka apa maka milik pembeli tabaan libai aslinya karena ngikutin apa pohon milik penjualnya paham ya ngikutin pohonnya ma'an halam yabdu salahuha ba'd padahal belum nampak kelayakan untuk dipanen jadi ngikutin asli kalau sebelum di nah barakallahu fikum mengalami penyerbukan Masalah masalatun permasalahan hal yajuzu bai'u samrah malikil asl qabla budu salahiha apakah boleh menjual buah kepada pemilik pohonnya sebelum layak untuk di apa? Na barakallahu fikum sebelum layak untuk dipanen. Al-jawab fi hadza khilafun bainal ulama. Dalam permasalahan ini ada perselisihan antara para ulama. Wa misalnya dari contohnya an yabi'al fallah nasibahu min minas samarah ala sahibi ala sahibi syadarah. Contohnya petani Nah barakallahu fikum dia menjual bagiannya dari buah yang dia mendapatkan bagian dari itu kepada pemilik pohon. Jadi gini, barakallahu fikum, petani ini kerjasama dengan pemilik pohon. Pak, sawahmu ini tak rawatnya ya. Kata dia, iya, antum rawat nanti, wahai petani, antum rawat, nanti kalau sudah panen kita bagi dua misalkan. Ternyata petani ini membutuhkan uang mendadak. Posisinya, pohonnya memang sudah berbuah tapi belum layak untuk dipanen Jatah untuk petani kan ada. Milik dia situ. Boleh nggak petani ini menjual jatah dia, nasib jatah dia berupa buah tadi kepada pemilik pohon? Boleh atau tidak seperti itu? Nah, barakallahu fikum. Tapi belum apa? Belum layak untuk dipanen buahnya. Paham belum? Jadi sudah berbuah semua, ada buah cuman masih hijau-hijau itu loh buahnya itu. Yang jelas kan petani punya jatah di situ. Boleh nggak menjual jatahku tak jual kepada bapak saja. Anak nanti kalau sudah siap dipanen, anak nggak minta bagian lagi. Boleh enggak itu loh. Para ulama selang pendapat. Misla an yakunal fallah qad amala sahiban nakhl binisbi samarah. Seperti contohnya ada petani, dia bermuamalah kerjasama dengan pemilik pohon kurma dengan catatan mendapatkan setengah apa setengah buahnya nanti. Paham ya? Nah, setengah buahnya bukan setengah buah kurma itu bukan ya. Setengah buah kurma itu bukan ya. Maksudnya panennya berapa setengahnya separuhnya. Tsumma bada kemudian muncullah lil falah pada petani tersebut Allah yastamir fil amal. Wah, enggak kuat ana. Panas sepol misalkan. Paham ya? Enggak kuat ya. di padang pasir, panasnya luar biasa kalau antum di sana kalau misalnya bukan bukan orang Arab asli, panasnya luar biasa. Paham ya? Nah, nah petaninya enggak kuat ya. Enggak kuat, enggak melanjutkan. Wa ba'a nasibahu kemudian dia menjual bagian dia minas samarah dari buah tersebut bagian dia dia jual ala sahibil asl. Dijual kepada pemilik pohonnya. Pak, ana enggak kuat Pak kerja di sini, Pak. Kenapa nggak kuat? Nggak kuat pernah sekali pak. Nggak kuat pokoknya. Tak jual bagianku pak. Mau ya? Dijual nama dia. Dijual ke siapa? Jual berapa pak? Bapak milik pohonnya. Tak jual berapa pak? Mau nggak? Nah boleh nggak seperti ini? Faminal ulama mengkal inna hada jaizun ini diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan ini diperbolehkan. Li'annahu ba'as samar ala sahibil asal. Dikarenakan dia menjual buah-buahan tadi itu kepada pemilik pohonnya. Bukan pada orang lain ya ada pemilik pohonnya. Wa minhum man qala di antara mereka ada mengatakan innahu laysa bijaiz, ada mengatakan enggak boleh. Wa hadha huwal haq ini yang benar. Kenapa enggak boleh? Masuk dalam kategori gharar tadi itu. Ya ternyata nanti kalau buahnya semuanya utuh, kalau semuanya bagus, semuanya utuh, semuanya apa barakallahu fikum. Nah, Ayo kita lanjutkan lagi. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Pendapat yang kuat adalah enggak diperbolehkan. Li'anna nasibal amil mustaqil karena bagian pekerja karyawan tadi sendiri bagiannya. Walam yamlikuhu sahibul asal min jihatih dan pemilik pohon tersebut belum memiliki secara apa? Belum memiliki secara sepenuhnya dari sisinya belum dimiliki karena belum belum tampak gitu loh buahnya itu nanti bagaimana hasil menampak Bi khilafi ma idza al mustari berbeda kalau si pembeli mensyaratkan di syaral asal Berbeda halnya kalau seandainya pembeli tersebut mensyaratkan yang yang yang telah membeli apa? Membeli pohon tersebut atau induk tersebut bahwa alih samar syaratnya apa? Buahnya untuk dia lain lagi. Amulun. Berbeda halnya kalau apa? Nam idastara idastarathahu al mustari kalau pembeli itu membeli pembeli tersebut mensyaratkan ala syarat asal yang dia membeli pohonnya itu mensyaratkan kalau buahnya untuk apa? penjualnya itu lain lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau posisinya seperti tadi itu tidak diperbolehkan karena belum nampak jelas apakah buahnya nanti hasilnya bagus atau jelek kan belum nampak sehingga diselesaikan sampai selesai dulu kalau nampak bagus baru diproses paham ya seperti itu nah barakallahu fikum kesimpulannya kaidah ini perlu dihafalkan tadi pendek yasbut tabaan ma yasbut istiqlalan jadi terkadang ada sesuatu yang dia itu tetapan pada hukum kalau kalau ngikutin yang lainnya tapi kalau sendirian tidak ditetapkan hukum padanya nasallahu alaihi wasallam